taala. Alhamdulillah pada siang hari ini di tempat yang amat mulia ini kita berkumpul dalam rangka menghambakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah salat Jumat. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه jadi Imam Abu Daud meriwayatkan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lama khalaqallahu al-jannata wan nar, arsala Jibril ila al-jannah." Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan surga dan neraka, arsala Jibril ila al-jannah Faqala izhab fanzur ilaiha. Jadi Allah berfirman kepada Jibril, Wahai Jibril, silahkan ke surga dan lihat apa yang saya sudah siapkan kepada orang-orang yang akan menghuni surga itu. Ya, jadi dalam beberapa hadis Nabi SAW mengatakan bahwa surga itu sudah diciptakan oleh Allah dan juga Allah sudah menciptakan orang-orang yang akan menghuninya. Begitu juga sebaliknya Allah menciptakan neraka dan juga menciptakan penghuni-penghuninya. Fadhahaba fanazara ilaiha. Kemudian Jibril alaihissalam berangkat ke surga dan melihat apa yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kepada penduduk surga. Para kau ya, setelah Jibril alaihissalam melihat surga dan melihat apa yang sudah disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Faqala wa izzatika. Ya, Jibril mengatakan wa izzatika. Demi kemuliaanmu. Ya. Demi keagunganmu. La yakmau biha ahadun illa dakhalah. Kata Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ia menyaksikan surga dan apa yang dijanjikan oleh Allah dia mengatakan demi keagunganmu dan kemuliaanmu ya Rabb la yasmau biha ahadun illa dakhala saya yakin tidak satu orang pun yang mendengarkan apa yang saya lihat ini dari kenikmatan-kenikmatan surga hal-hal, kecuali ia akan berusaha untuk memasuki. begitu kenikmatan yang luar biasa yang dilihat oleh Jibril alaihissalam ya, Jibril dalam hadis ini tidak menjelaskan apa yang dia lihat kalian oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ratusan ayat itu menjelaskan tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Seperti ya, pada ayat ya, di surah Al-Baqarah, "Fiha anharun tajri min tahtiha al-anhar." Ya, di surga ada sungai yang mengalir di dalamnya. Ya. Ya, dalam ayat yang lain disebutkan fiha anharum min ma'in ghairi asin ya wa anharun min nabatin lam yataghayyar ta'muhu. Ya. Jadi ada sungai yang airnya ya tidak payau. Kemudian ada sungai di surga yang lainnya dari susu. Lam yatagayyar ta'amuhu. Yang mana susunya tidak pernah berubah rasanya. Wa anharu min hamarin lazatin lisharibin. Dan ada sungai di surga yang airnya dari aras. Lazatin lisharibin Ya, hanya saja araknya ini ya, itu enak ya dirasakan oleh orang-orang yang meminumnya. Ya, itu bedanya dengan arak yang ada di dunia ini. Wa min asalin ya, dan ada sungai yang airnya dari mana yang jernih. Ya, ini informasi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bukan itu saja jamaah sekalian. Di surah Al-Baqarah itu disebutkan lahum fiha azwajun mutahharatun. Ya. Di surga itu ada istri-istri yang cantik. Saya tadi buka-buka buku, ya. Bagaimana kecantikannya itu bidadari? Ternyata memang kecantikannya susah untuk kita bayangkan. Ya. Terlalu cantik ya, untuk bisa kita bayangkan. Ya, kata Allah di antara sifat kecantikan bidadari, indahum qasiratu tarfi'i. Ya. Di antara sifat-sifat ya bidadari ia tidak terlalu banyak Iya, ya mengumbar pandangan. Jadi pandangannya tidak terlalu banyak diumbar. Ya, inilah ciri-ciri gadis-gadis yang yang perawan barangkali. Ya, pandangannya ia jaga. Tapi satu kali yang melirik, ya, jantung kita bisa copot. Ya. Coba yang yang kalau di dunia ini kita dilirik oleh gadis cantik, Ya, jantung kita copot. Ya, namun ya perlu kita menyebarkan diri kita. Biarlah bidadari bidadari Allah Subhanahu wa taala di surga nanti yang akan melirik kita. Kemudian kata Allah, karena al-yaqut wal marjan." Ya, kecantikan bidadari itu laksana permata Laksana permata yakut dan permata marjan. Mungkin masih ada di antara kita yang belum pernah melihat apa itu permata marjan dan apa itu permata yakut. kan yang luar biasa jamaah sekalian. Dalam surah Amma disebutkan itu wakawaiba asraba Wakasan dihafal. Ya. Bidadari bidadari Allah Subhanahu wa taala yang akan disediakan atau yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Ialah gadis-gadis yang montok yang belum pernah dijamah dan disentuh oleh laki-laki. Ini adalah kalian yang membuat sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya. rela mengorbankan apa saja yang ia miliki, termasuk sesuatu yang paling ya, besar yang dimiliki adalah nyawanya ya demi ya momen bidadari bidadari Allah Subhanahu wa taala maka benar jamaah sekalian apa yang dikatakan oleh Jibril la yaknau biha ahadun illa dakhalaha tak satu pun orang di dunia ini bila ia mendengarkan dan membayangkannya dan merenungkannya Ya, kecuali dia berusaha untuk melakukan amalan-amalan ya demi masuk surga. Ya, karenanya itu adalah kewajiban kita. Yang hadir ini maupun yang tidak hadir, ya untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita bahwa surga itu ya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dipenuhi oleh kesenangan-kesenangan. Bahkan dalam ayat yang lain hadis kalian sebutkan wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum Bahkan termasuk kenikmatan surga yang luar biasa jamaah sekalian bahwasanya orang yang masuk ke dalam surga itu hatinya sudah terbebas dari penyakit-penyakit hasad. Terbebas dari penyakit-penyakit hati terbebas dari penyakit-penyakit ciri -penyakit hati. Di dunia ini kalian sekalian, orang boleh berbahagia dengan istri cantik, dengan kekayaan yang melimpah. Tapi terkadang kekayaan yang melimpah, istri yang cantik itu bisa membuat orang menjadi merana. Ya, ketika dia lihat ada orang yang lebih kaya, mungkin hatinya akan merasa tidak nyaman. Ya, mengurangi lagi kebahagiaan. Kemudian disebutkan dalam ayat yang lain bahwasanya orang yang menghuni surga dengan kenikmatan itu dia tidak perlu khawatir bahwa kenikmatan itu akan hilang. Dan ini juga membedakan dengan kenikmatan yang dirasakan oleh umat manusia di dunia ini. Banyak orang mengejar jabatan, pangkat, ya, tetapi setelah lima tahun, satu hari atau lima tahun atau empat tahun, dia sudah merasakan kegelisahan. Pangkat dan jabatan dan kenikmatan yang ia rasakan kemungkinan tidak akan lama lagi akan hilang, akan pergi darinya. Tapi di surga kata Allah, wa mahum minha bimukhrajin. Orang yang sudah terlanjur masuk surga, dia tidak akan mungkin keluar dari surga itu. Maka seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu anhu. Qala idza dakhala ahadun idza dakhala ahlal jannati aw ahlul jannati al jannata jika seorang penghuni surga masuk ke dalam surga nada munadin ya maka ada seseorang yang memanggil. Innalakum man tasihhu fala taskumu abada. Kamu di surga ini, kamu akan merasa sehat. Kamu akan sehat dan tidak perlu khawatir akan sakit. Wa innalakum an tahyaw fala tamutu abada. Kamu di surga ini, ya akan hidup dan tidak usah ragu akan mati. Karena dia akan ada kematian dalam surga wa inna lakum man tasubbu fala tahrumu abada dan di surga ini kamu akan menjadi mudah dan tidak perlu khawatir tua akan datang kepadamu ya, saya rasa inilah jamaah sekali kenikmatan-kenikmatan di dunia ini yang banyak ya membuat orang bermasalah ya. muda ya masih tapi kalau sudah tua ya apalagi kalau sudah kena penyakit ya kenikmatan-kenikmatan dunia berkurang dan ini yang terkadang membuat ya hati kita gelisah tidak menentu maka seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa mundu an tilkumul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun ya itulah surga ya yang engkau warisi yang engkau dapatkan bima kuntum ta'malun ya dan itu merupakan hasil dari jerih payah kamu yang engkau lakukan di dunia ini. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan sahabat Suhaib, "Iza dakhala ahlul jannati" bila penghuni surga itu masuk ke dalam surga. Yaqulullahu ta'ala Allah berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an uzidukum?" Apakah kalian ini ya ingin mendapatkan tambahan kenikmatan? Fayakulun alam tumayyit wujuhana. Ya Rabb, ya Tuhan kami, tidakkah engkau telah membuat wajah-wajah kami ini putih berseri-seri? Ya. Dengan kenikmatan-kenikmatan yang kami lihat. Alam tuduhulina al-jannata wa tunjina minan nar. Bukankah engkau ya Rabb yang telah memasukkan kami ke dalam surga ini dan menikmati segala fasilitas-fasilitas yang ada di surga ini dan engkau pun telah membebaskan kami dari neraka. Qala fayakshiful hijab. Maka Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab itu. Ya. ya. Hijab apa yang disingkap hadirin sekalian? Hijab apa yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala? Dialah hijab ya, yang menghalangi kita untuk memandang Allah Subhanahu wa taala. Hijab itu disingkap oleh Allah. Lalu seorang mukmin pun yang di surga akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah kenikmatan yang tidak ada lagi tandingannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fama uqtu syai'an ahabbu ilaihim minan nazar ila rabbihim." Dan tidak ada lagi kenikmatan yang melebihi Kenikmatan ketika seorang mukmin itu memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia itu. Kemudian kata Allah, kemudian kata Nabi sambil membaca ayat, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadatuh." Bagi orang yang berbuat baik, bagi orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-husna, ia akan mendapatkan surga wa ziyadatun dan mendapatkan tambahan. Berkata para mufassirin bahwasanya Az-ziyadah pada ayat ini itu adalah an-nazar ila wajhir rahman yaitu memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan banyak di antara kelompok-kelompok orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah itu tidak percaya ayat-ayat seperti ini dan hadis-hadis seperti ini dan semua ketidakpercayaannya mereka mereka pun juga akan dibalas dengan tidak diberikan kesempatan untuk memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Jibril. Kemudian setelah itu Jibril ya menemui Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan seperti itu tadi, wa izzatika. Saya takut ya Rabb. Kalau saya yakin kalau orang mendengarkan apa yang saya dengarkan dan apa yang saya lihat ini, maka semua orang memasukinya. Maka Allah pun dengan ya hak geografisnya dan tidak seorang pun boleh untuk menugasnya dia pun berfirman fa'amara bil jannati Upat bil makarih ya, ia pun ingin memperlakukan ujian ya, yang lalu merintahkan surga itu untuk diberi pagar ya. dan pagarnya seperti dikatakan oleh Imam Muslim ya hubbatil jannatu bil makari surga dipagari oleh hal-hal yang tidak menyenangkan surga dipagari oleh salat surga dipagari oleh puasa surga dipagari oleh sedekah zakat surga dipagari oleh haji dan seluruh amalan-amalan yang susah itu ya biar semua orang biar tidak setiap orang ini bisa memasuki. Betul pagar surga yang sekalian susah untuk dilewati. Tapi kalau kita sudah melewatinya, maka kenikmatannya tidak akan ada taranya lagi yang akan kita rasakan. Pakola ini fanzur ilaiha wa ila ma'adattu liyahliha. Jadi setelah surga dipagari oleh Allah Subhanahu wa taala, Jibril pun kembali diperintahkan oleh Allah ya, untuk melihat kembali surga itu. Maka dia belum berangkat dan melihat apa yang sudah terjadi dengan surga. Para Paraja kemudian ia pun kembali dan mengatakan kepada Allah wa izzatika demi keagungan dan kemuliaan. Laqad khasyitu an la yadkhulaha ahadun apa yang saya lihat? Ya. Di surga yang sudah dipagari oleh hal-hal yang tidak menyenangkan itu, khasyitu an yang yadkhulaha ahadun. Saya khawatir ya. Banyak orang yang tidak bisa lagi memasukinya. Rupanya pagarnya surga ini terdiri dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Summa qala Izhab ilan nar. Kemudian Allah memerintahkan kepada Jibril untuk berangkat ke neraka dan melihat apa yang sudah disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang akan menghuni neraka itu. Fazahaba fanazara ilaiha. Ya. Kemudian Jibril pun berangkat ke neraka dan melihat ya siksaan-siksaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka itu. Tumma raja apa qala wa izzatika. Kemudian Jibril pun kembali dan mengatakan kepada Allah wa izzatika demi kemuliaanmu dan keagunganmu. Ya. La yadkhulu ahadun sami'a biha. Apa yang saya lihat Siksa yang saya lihat di neraka, saya sangat yakin. Tidak satu orang pun yang mendengarkan apa yang saya lihat ini. kecuali orang itu berusaha untuk tidak memasukinya. Sayangnya jamaah sekalian, mungkin apa yang dilihat oleh Jibril ini banyak orang yang ragu tentangnya. Ya. Banyak orang mungkin tidak percaya dengannya. Tapi seorang mukmin ya. tidak ada alasan baginya untuk tidak percaya. Itulah berita-berita yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu konsekuensi keimanan kita kepada Nabi, konsekuensi terhadap kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nusadikuhu fi fima akbar bihi. Kami meyakini dan mempercayai seluruh apa yang diinformasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fa'amara biha fahubbat bisyahawat Kemudian Allah pun memerintahkan kepada surga, eh kepada neraka, agar neraka itu dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan yang dipenuhi syahwat. Thumma qala izhab fanzur ilaiha ma a'adatu li ahliha minha fa zahaba Kemudian Jibril pun kembali diperintahkan oleh Allah untuk melihat Neraka itu yang sudah dihiasi oleh hal-hal yang menyenangkan itu. Maka ketika Jibril sudah melihat ya, hiasan-hiasan neraka ya, ya, yang penuh dengan syahwat, penuh dengan makhluk yang menggoda, Faqala ia pun berkata kepada Allah wa izzatik Demi kemuliaan ya Rabb laqad khasyitu an la yajwa minha ahadun illa dakhalah setelah saya melihat godaan-godaan dari pagar-pagar neraka itu, saya khawatir tidak ada orang yang bisa selamat darinya. Godaan neraka terlalu besar. Karenanya itu jamaah sekalian, mudah-mudahan kita yang hadir ini ataupun yang tidak hadir itu bisa terbebas dari godaan dan magnet dari pagar-pagar neraka itu. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.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 Saat-saat sekarang ini ya, banyak di antara kaum muslimin baik yang sudah mendengarkan ayat ini, hadis-hadis ini itu berusaha untuk melakukan apa kira-kira yang bisa membuatnya masuk ke dalam surga. Maka di antara yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin ya banyak melakukan ya perayaan-perayaan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sangkaan bahwa itu adalah salah satu amalan yang dipersembahkan untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala.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 فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير الله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 وما تجري نفس ماذا تكسب غدا وما تجري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير الله أكبر